Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya hujjah dan dalil ada pada hadis yang sahih dan ada pada ayat Al-Qur'an. Masih ingat pembahasannya yaitu ketika dikatakan oleh penulis wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa siapa yang mempertanyakan berarti dia tidak percaya pada Quran dan siapa yang tidak percaya pada Quran, maka dia kafir. Mempertanyakan apa? Mempertanyakan masalah takdir. Kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Kenapa orang berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Maka dikatakan ini adalah mala yakni. Ini bukan urusanmu. Allah mau menciptakan apapun, mau menakdirkan apapun sekehendak Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum Maka walaupun hadis ini dhaif, Min husnul islamil mar tarkuh malan yakni Tapi cukup dengan ayat ini lebih tegas, lebih jelas. Menyatakan dengan kalimat la yus'alu amma yaf'al. hum yus'alu. Allah tidak ditanya. Kenapa berbuat begini dan berbuat begitu. Tapi kalian yang akan ditanya. Kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Ikhwan ibn a'azallah kaum muslimin yang Sehingga disebutkan dalam penutupnya oleh Asy-Syarih wa huwa Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah wala syakka fi takfiri man radda hukmal kitab. Tidak ragu lagi. Kafirnya orang yang menolak hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Walakin man ta'awwala hukmal kitab li syubhatin uridat lah. Tetapi siapa yang mentakwilkan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran dengan syubhat-syubhat tertentu yang menghadang di hadapannya, maka orang seperti ini berbeda hukumnya. Menentang hukum Allah kafir. Tetapi kalau menentang hukum Allah tetapi dengan takwil. Saya bukan menentang, maksud saya mungkin ayat ini maksudnya ke sana, maksudnya ke sini. Ini namanya takwil. Man ta'awwala hukmal kitab, siapa yang menakwilkan hukmal kitab kepada makna-makna lain karena syubhat-syubhat yang datang kepadanya, maka buyyina lahu sawab. Maka orang seperti ini diterangkan kebenaran liyarji supaya dia mau rujuk, mau kembali. Bahwa itu tafsir yang salah. Ini tafsir yang benar. Liyarji. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yaf'al. Karena Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Dan kalian kita semua manusia tidak bisa mempertanyakan takdir-takdir yang Allah takdirkan. Tidak pantas protes, nggak pantas mempertanyakan kenapa dan kenapa dan itu termasuk ta'ammuk yang dilarang oleh para sahabat pada tabi'in dan para ulama. Yang dilarang oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyatakan iyyakum watabaddu' iyyakum watanattu' iyyakum watta'ammuq. Hati-hati kalian jangan mengada-adakan kebid'ahan itu tabaddu'. Yang kedua iyyakum watanattu' Hati-hati kalian jangan melampaui batas. Yang ketiga, ia kuat ta'ammuq. Hati-hati kalian dari ta'ammuq. Apa itu ta'ammuq? Ya ta'ammak fi syai'in la ya'nihi. Ta'ammuq adalah dia berdalam dalam pada sesuatu, membahas sesuatu yang tidak perlu. Termasuk membahas sesuatu yang tidak perlu adalah mempertanyakan kenapa kau ditakdirkan seperti ini, kenapa kau ditakdirkan seperti itu. Ini khonibina azakumullah ya ta'ammak fi syai'in la ya'nihi. Bukan urusannya. La yus'al amma yaf'al. Allah enggak ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begitu. Allah menghanakdirkan segala sesuatu pasti dengan keadilannya. Pasti dengan hikmah-hikmahnya. Yang kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita belum tahu. Maka apakah kita tahu hikmah-hikmahnya ataupun tidak tahu? Tetap yakin bahwa apa yang Allah takdirkan pasti dengan keadilannya dan pasti ada hikmahnya. Tahu ataupun belum tahu. Likamali hikmatihi wa rahmatihi wa adlih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna sifat hikmahnya. Dan sempurna sifat rahmatnya. Dan sempurna sifat keadilannya. Subhanahu wa ta'ala. La li mujarradi qahrihi wa qudratih. Maka Allah menakdirkan segala sesuatu tidak hanya karena kekuasaannya tidak hanya karena ketinggiannya kemudian seenaknya berbuat tidak. Allah memiliki sifat lain selain sifat kekuasaan, yaitu sifat hikmah, sifat adil, sifat rahmat. Maka apa yang Allah takdirkan dengan kekuasaannya pasti dengan hikmah, pasti dengan keadilan, pasti dengan rahmatnya yang luas. Kama yaqulu laisa kama yaqulu jahmun wa atba'uh maka tidak seperti apa yang diucapkan oleh Jahm tidak seperti apa yang dikatakan oleh Jahm wa atba'ih dan para pengikutnya yakni Jahm bin Safwan wa sayati lidzalika ziyadatu bayanin inda qauli syekh dan nanti akan ada tambahan penjelasan lagi ketika menjelaskan ucapan muallif ucapan musannif La nukaffir ahadan min ahli al-qiblah bidan bin ma lam yastahilhu. Dan kami ahli sunnah tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah hanya karena dosa tertentu selama dia tidak menghalalkannya selama dia tidak mengerjakannya dengan istihlal dengan juhud pada hukum-hukum Allah dengan menentang hukum Allah selama tidak seperti itu maka tidak dikafirkan. Ini akan dijelaskan nanti dan akan ada penjelasan masalah ini. Maka ikhwan ibn a'azakumullah dengan ini selesai walhamdulillah pembahasan masalah qada wal qadar. Diimani dipercaya tentang apa yang Allah katakan dalam Quran dan Sunnah dan apa yang Rasulullah SAW katakan dalam Sunnah dan jangan mempertanyakan kenapa dan kenapa dan kita yakin pasti Allah menakdirkan dengan hikmahnya dengan keadilannya. Ini kesimpulan dari pembahasan kemarin. Maka kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Pada masalah berikutnya, qala al-muallif rahimahullah. Fahada jumlatun ma yahtaju ilaihi man huwa munawwar qalbuhu min awliya'illahi ta'ala. Wa hiya darajatul rasikhina fil ilmi. Kata beliau, dan ini merupakan kalimat-kalimat keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh seseorang yang munawwar kalbuhu oleh seseorang yang bercahaya hatinya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang dibahas kemarin. Wa hiya darajatur rasikhina fil ilmi dan ini merupakan derajat orang-orang yang rasikh ilmunya, orang-orang yang dalam ilmunya, yang mantap ilmunya. Lianna ilma ilmani. Karena ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu fil khalqi mawjud. Ada ilmu yang pada makhluk ada. Ilmu yang mungkin ada pada makhluk. Wa ilmun fil khalqi mafqud. Dan ada ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Dua jenis ilmu. Satu ilmu yang memang ada pada makhluk yang kedua ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Maka kata beliau, fa inkarul ilmi al-mawjud kufrun wa ad'aul ilmi al-mafqud kufrun. Maka siapa yang menentang ilmu yang memang ada pada Quran dan Sunnah, ada pada makhluk, siapa yang mengingkarinya maka dia kufur. Demikian pula siapa yang mengaku-ngaku ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk, juga kufrun. Apa contoh-contohnya? Kalau ilmu mawujud, ilmu yang ada, ma'ruf. Yaitu ilmu yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah. Maka siapa yang menentang ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang itu adalah untuk makhluk, siapa yang menentangnya maka dia kafir. Saya tidak percaya ucapan Allah atau tidak tidak percaya ucapan Rasulullah, maka berarti dia tidak beriman. Sebaliknya, ada ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Seperti ilmu gaib. Ilmu apa yang ditakdirkan Allah besok. Apa yang ditakdirkan Allah nanti ketika kita dewasa. Apakah saya jadi ini, saya jadi itu. Tidak diketahui. Ilmu tentang perkara-perkara yang gaib adalah ilmu mafqud, ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk. Maka siapa yang menentang ilmu yang pertama kufrun, dan siapa yang mengaku-ngaku ilmu yang kedua juga kufrun. Siapa yang menentang hukum Quran wa sunnah dia kufur. Dan siapa yang mengaku-ngaku punya ilmu gaib juga kufur. Seperti para dukun-dukun, tukang ramal, tukang tenung yang mengaku tahu yang gaib apa yang akan terjadi esok, maka mereka kufur. Qala rahimahullah Fa'inkarul karul ilmil mawjud kufrun wadi'aul al mafqud kufrun wala yathbut al-iman illa biqabul al al mawjud wa tarki al-ilmi al mafqud maka tidak akan sabit enggak akan mantap keimanan seseorang kecuali dengan menerima ilmu yang ada yang Allah turunkan melalui lisan rasulnya dan tidak mencari-cari ilmu yang tidak mungkin didapat Baru iman itu mantap. Layak sebut al-iman, nggak akan mantap keimanan pada seseorang sampai dia menerima apa yang Allah turunkan dari ilmu dan tidak mencari-cari ilmu yang mafkud, tidak mencari-cari sesuatu yang tidak mungkin diketahui. Ini yang dibahas kemarin, yang kedua. Ilmu tentang kenapa? Apa yang Allah kehendaki dengan menakdirkan ini? Apa sih maunya Allah dengan menciptakan ini? Itu bukan urusanmu. Dan kamu gak bakal tahu. Karena ayat gak akan turun lagi. Karena wahyu sudah berhenti. Nabi terakhir sudah menjadi khataman nabiin. Sudah menjadi penutup para nabi. Gak akan datang nabi lain. Selesai. Maka kamu berpikir, berpikir, berpikir. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Gak akan dapat jawaban. Mengharapkan Allah turunkan wahyu. Nggak akan turun. Karena kamu bukan Nabi. Nggak pula turun dalam bentuk wangsit. Nggak akan turun dalam bentuk wisik. Nggak akan turun dalam bentuk apapun. Maka Allah ini subhanallah kalimat yang ringkas tapi bagus sekali dari beliau. Dari Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Bahwa ilmu adalah ilman. Ada ilmu mafqud dan ada ilmu mawjud. Dan seorang mukmin adalah seorang yang menerima ilmu mawjud dan tidak mencari-cari ilmu mafqud. Ikhwan fillah a'azakumullah, la yathbutul iman illa biqabul ilmi mawjud wa tarki talabil mafqud. Maka iman seseorang enggak akan kokoh kecuali dengan menerima ilmu yang Allah turunkan melalui nabinya, melalui rasulnya dan dengan tidak mencari-cari ilmu yang tidak mungkin dia ketahui. Ima dia sesat, wa ima dia stres gila. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang mempelajari Islam kemudian gila. Kita tanya, belajarnya apa kok jadi stres itu? Belajarnya ilmu filsafat. Berpikir tentang zat Allah dengan akalnya. Itu ilmu mafkud, Nggak akan bisa, nggak akan sanggup kamu memikirkannya. Jangan berpikir tentang zat Allah. Apa yang Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran, cukup. Apa yang dikenalkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, cukup. Terima sifat-sifat Allah af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah, imani, selesai. Jangan mencari-cari tentang Allah dari selain dua sumber itu. Dari selain Quran dan Sunnah jangan. Siapa yang mencari-cari tentang Allah sifat-sifatnya, nama-namanya dan sebagainya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, Wallah inilah yang dikatakan mencari ilmu ma'fud, ilmu yang tidak mungkin didapat. Maka imma sesat wa imma gila dan gila lebih ringan dari sesat. Gila lebih ringan dari sesat. Lebih berbahaya lagi kalau dia sesat. Kalau dia dalam keadaan gila, stres, rufi al-qalam. Diangkat pena. Tidak dicatat lagi. Amalan-amalannya orang gila. Sampai sadar. Rufi al-qalam an Tetapi kalau dia dalam keadaan sesat, meyakini dengan keyakinan yang salah tentang Allah, maka na'udzubillah selalu dicatat dia dalam keadaan bal, sesat, dosa terus-menerus sampai matinya. Ini akibat menjalani jalan salah. Tidak menjalani jalan yang saleh. muslimin yang saya mati. Kita lihat syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Al-isyarah Isyarat biqaulihi fahadha isyarat dari penulis menyatakan fahada dan ini adalah isyarat ini kemana larinya Qala ila ma taqaddama dzikruhu, kembalinya kepada apa yang sudah lewat sebutannya. Pembahasan masalah takdir untuk kita tidak mempertanyakan kenapa dan kenapa. Mimma yajib i'tiqaduhu wal amal bihi, yaitu perkara yang wajib kita yakini dan kita amalkan konsekuensinya. Mimma ja'at bihi syariah, yaitu yang datang dalam syariat ini. Kita terima, kita amalkan. Tidak perlu mempertanyakan kenapa dan kenapa. Wa qawluhu wa hiya darajatul fil ilmi. Dan dikatakan oleh beliau, oleh penulis, dan itu adalah derajat rasikhina fil ilm. Derajat orang-orang yang mantap ilmunya. Ai, maksudnya kata syarih, ilmu ma ja'a rasul yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jumlatan wa tafsila secara global dan secara rinci. Itu ilmu yang dimaksud. Rasikhina fil ilm dalam ilmunya, dalam ilmunya tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Secara globalnya dan secara rincinya. Nafian wa isbatan apa yang dinafikan dan apa yang ditetapkan. Semuanya tahu. Ini rasikhina fil ilm yakni dalam ilmunya mengerti tentang apa yang dinafikan dalam syariat dan apa yang ditetapkan dalam syariat. Wa ya'ni bil ilmil mafqud adapun yang dimaksud dengan ilmul mafqud, ilmu yang tidak mungkin ada pada makhluk, yakni ilmul qadar, ilmu takdir. Alladzi tawahu Allahu an anamih yang Allah tutup dari makhluk-makhluknya, Allah tutup dari manusia. Anam manusia Wanahahum an Marameh dan Allah larang mereka untuk menuju ke sana. Ditutup dari manusia dan dilarang manusia untuk mencarinya. Sudah ditutup oleh Allah kemudian dicari-cari. Maka orang ini sungguh membuang waktu, menghabiskan waktu, menguras tenaga, memeras otak, tapi nggak mungkin berhasil. Maka Allah katakan jangan. Wayani, maka yang dimaksud bil ilmil mawjud, ilmu yang ada, adalah ilmu syariah. Jadi ilmu dua, ilmu mawjud dan ilmu mafqud. Yang mawjud ilmu syariah. Sedangkan yang mafqud adalah ilmu tentang takdir dan apa-apa yang Allah takdirkan. Usuluha wa furu'uha. Maka ilmu mawjud adalah ilmu syariah. Pokok-pokoknya dan juga cabang-cabangnya. Faman ankara syai'an mimma ja'a rasul kana minal kafirin. Maka siapa yang mengingkari sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana minal kafirin. Maka dia menjadi orang-orang kafir. Wa man idda'a ilmal ghaibi kana minal kafirin dan siapa yang mengaku-ngaku kalau dia tahu yang gaib, tahu ilmu apa yang ditakdirkan oleh Allah dan apa yang akan ditakdirkan, maka dia juga termasuk minal kafirin. Siapa yang menentang syariah atau sebagian syariah, dia kafir. Dan siapa yang mengaku-ngaku ilmu gaib juga kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Kata Allah, dialah yang alimul ghaibi, yang maha mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah enggak pernah membuka, enggak pernah menunjukkan yang gaib-gaibnya kepada siapapun. Kecuali beberapa rasul yang diridhoi dan beberapa perkara yang Allah beritahu. Yang ini bukan berarti Rasul alimul gaib, bukan. Maknanya Rasulullah SAW kadang diberitahu hal-hal yang akan datang. Sebagaimana kita pun kadang diberitahu dalam Al-Quran apa-apa yang akan datang. Iya Pak ya. Dari mana kita tahu tentang hari kiamat? Padahal itu gaib. Inna sa'ata atiyatun akadu uhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah, inna sa'ata atiyatun. Hari kiamat pasti datang. Hampir-hampir aku sembunyikan ilmunya, kata Allah Hampir-hampir aku tidak beritahu kalian. Litu kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalas setiap kalian dengan apa yang diupayakan. Hampir-hampir Allah nggak beritahu. Tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, Allah beritahu akan terjadi hari kiamat. Tanda-tandanya begini, begini, begini. Masya Allah. Ini maknanya. Illa li dan kecuali beberapa rasul diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhir zaman akan keluar dajjal nanti di akhir zaman akan muncul Ya'juj jujur Ma'juj nanti di akhir zaman akan terjadi begini akan terjadi begitu itu gaib tetapi ketika diberitahu oleh Allah kepada Rasulnya, maka Rasulullah tahu. Ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, maka kita tahu. Dan itu bukan bermakna Rasul alimul ghaib. Apalagi kita. Ikhwan yang saya hormati. Maka Allah tegas menyatakan dirinya satu-satunya, alimul ghaib. Ayat lain Allah katakan, Inna Allah indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang di sisinya ada ilmu sa'ah. Ilmu tentang hari kiamat. Wa yanzilul ghaiza. dan menurunkan hujan. Wa ya'lam fil arham dan tahu apa yang ada di rahim-rahim ibu yang mengandung. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada dan tidak ada sesosok jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut dan tidak tahu seseorang kapan dia mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang maha alim, maha mengetahui dan maha memiliki kabar, memiliki berita-berita gaib. Ayat ini pun menunjukkan bahwa mafatih al ghaib, bahwa kunci-kunci kegaiban hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya hari kiamat? Hari kiamat akan terjadi, kita tahu. Tetapi kapan? Di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Itu ilmu ghaib. Demikian pula turunnya hujan, kapan? Juga itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah mendung gelap pekat, dan kamu semua menduga bahwa kita akan mendapatkan hujan, ternyata gagal, ternyata nggak jadi. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang tahu kapan terjadinya hujan. Wa ya'lam fil arham, demikian pula apa yang ada di rahim. Dalam keadaan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk bentuk-bentuk kalian di perut perut ibu kalian sekehendaknya. Sekenak Allah. Allah takdirkan hitam atau putih, Allah takdirkan keriting atau lurus, Allah takdirkan demikian-demikian, sehat atau sakit, cacat atau utuh, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak bisa tahu, nggak bisa menebak. Karena firman itu juga gaib. Dan dikatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu gada dan seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada dirinya apalagi pada orang lain. Saya akan berangkat besok. Hati-hati. Ucapkan insya Allah. Ucapkan insya Allah. Karena walaupun kamu sudah merencanakan besok akan berangkat. Kalau Allah takdirkan gagal-gagal. Gak akan berhasil. Yang terjadi bukan yang kamu kehendaki. Yang terjadi pasti yang Allah kehendaki. Kita hanya merencanakan. Kita hanya punya sesuatu tekad rencana besok saya kerjakan. Tapi wallahu taala a'lam. Tapi Allah yang tahu apa yang akan terjadi besok. Berhasil atau gagal. <coughs> Alhamdulillah. Yahdikumullah salamu ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها dan tidak mesti tersamarnya hikmah Allah atas kita berarti tidak ada tidak mesti bermakna tidak ada. Perhatikan ucapan Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. La yalzam min khafa'i hikmatillahi alaina. Tidak mesti tersamarnya hikmah-hikmah Allah atas kita. Tidak mesti menunjukkan tidak ada hikmah itu. Wala min jahilna intifa hikmatihi. Demikian pula apa-apa yang kita tidak tahu intifa'u hikmatihi ala tara anna khafa'a hikmatillahi alaina fi khalqil hayat wal aqarib wal fa'r wal hasharat kalimat kedua juga sama maknanya wala man jahilna intifa'u hik wala min jahilna intifa'u hikmatihi dan tidak pula mesti ini masih berkaitan dengan yang tadi la yalzam la yalzam tidak mesti apa yang kita tidak tahu berarti intifa berarti tidak ada hikmah Allah. Belum tentu. Jangan dianggap kalau kalian tidak tahu berarti tidak ada. Pasti, pasti, pasti ada. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Alatara tidakkah kau lihat bagaimana tersamarnya hikmah Allah atas kita dalam penciptaan ular-ular atau penciptaan jengking atau penciptaan tikus dan berapa macam serangga-serangga. Apa hikmahnya? Sama. Tidak tahu kita. Allati la ya'lam minha illa al-madarrah. Yang sebagian besar manusia tidak mengetahui bahwa makhluk-makhluk itu kecuali bermadarat, kecuali merugikan. Yang ini merugikan membunuh merusak, yang ini merugikan membunuh merusak, yang ini merugikan membunuh merusak. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Kalau kita dapati. Baik. Kemudian berpikir, orang-orang yang nganggur. Ya, ini orang-orang yang dalam keadaan mau membuang-buang waktu berpikir tentang perkara-perkara yang bukan urusan dia. Kenapa sih? Kok Allah ciptakan yang ginian? Kalau memang disuruh dibunuh, ya jangan diciptakan. Lihat. <laughs> Apa maknanya? Maknanya si jahil ini Orang bodoh ini mengira bahwa Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka. Ma khalaqta hadza batilan. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Pasti, pasti, pasti, pasti, pasti. Enggak usah ragu. Pasti. Namun kamu enggak tahu, saya enggak tahu karena kita bodoh, Enggak ngerti hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia alim bi syariah, kalau dia alim bil Qur'ani wa sunnah, pasti dia berkata dengan yakin, pasti ada hikmahnya. Maha suci Allah, tidak mungkin menciptakannya sia-sia. Alim ini orang. Kenal Allah yang maha hikmah. Kenal Allah yang maha rahmah, yang maha adil. Sehingga dia menyatakan aman nabihi. Kami beriman dengannya bahwa Allah pasti menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia sebagai contoh. Tersamar bagi kita apa hikmahnya diciptakan ular, kala jengking, tikus-tikus atau berbagai macam eh, hasyarat, serangga-serangga. Allati la ya'lamin la yu'lam minha illa yang tidak diketahui kecuali merusak. Lam yanfi an yakuna Allah Ta'ala khaliqan laha wa la yalzam an la yakuna fiha hikmah khafiyat alaina lianna عدم ilma la yakunu ilman bil ma'dum lihat kata beliau la ya'lam minha illa madarra lam yanfi an yakuna Allah taala khaliqan laha tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan semua hewan-hewan yang merusak tadi yalzam an la yakuna fiha hikmah dan tidak mesti berarti gak ada hikmahnya karena kita nggak tahu karena khafiyat alaina, karena tersamar atas kita, kemudian kita menyatakan gak ada hikmahnya. nggak mesti. Ya. al adam ilm la yakunu ilman bil ma'dum. Karena ketidak punya ilmuwan bukan berarti ketidakadaan. Benar gak terjemahan saya? <laughs> Ya ini ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada. Iya kan? Ya. Kita nggak tahu tentang akalmu. Saya nggak lihat akalmu. Berarti kamu nggak berakal. Begitu. Bukan berarti tidak ada, bukan berarti tidak tahu, berarti tidak ada. Ini kaidah yang sering dipakai oleh mereka-mereka yang sering berbicara ilmu kalam. Adamul ilmi la yakunu ilman bil ma'dum. Tidak adanya ilmu bukan berarti ilmu tentang tidak adanya perkara tersebut. Karena saya tidak tahu, berarti tidak ada. Itu adalah kebodohan yang nyata. Tidak mesti. Ketidaktahuan berarti tidak ada. Intah. Selesai kalimat beliau. Yaitu menerangkan ucapan yang Masya Allah dari Imam Abu Ja'far Tahawi rahimahullah. Dalam aqidah tahawiyahnya. bahwasanya al-ilmu ilman. Bahwa ilmu itu dua macam Adapun rasikhina fil ilm, orang yang dalam ilmunya mereka menerima ilmu yang Allah turunkan melalui nabinya dan tidak mencari-cari ilmu yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk. Sedangkan sebaliknya, orang yang sesat, orang yang tidak rasis ilmunya atau orang yang dalam keadaan layas butul iman fi qalbihi yang tidak punya iman dalam hatinya, mereka selalu mencari-cari perkara yang tidak mungkin didapat Sedangkan yang ada ditolak. Dan naqis terbalik 180 derajat. Quran dan sunnah nggak diterima. Masa Allah berbicara? Gak mungkin lah. Ditolak. Baca Al-Quran dikatakan wakallam kallamallahu Musa taklima ditolak. Baca Quran bahwasanya Allah Maha Tinggi di atas arasnya ditolak juga. Enggak mungkinlah Allah di atas aras. Allah tidak mungkin menempati sesuatu dan menempati ruang. Allah nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah ini ayat Al-Quran. Ini ditolak semua. Tetapi yang perkara yang tidak mungkin didapat dicari-cari. Kayak apa ya? Dat Allah. Seperti apa ya Allah itu? Apakah seperti ini atau seperti itu? Na'udzubillah. Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Maka nggak mungkin pendekatannya dengan makhluk apapun. Ini khonibina azakumullah. Sesatnya mu'tazilah. Sesatnya ilmu kalam. Karena terbalik dari prinsip ini. Berarti ini walaupun ringkas ucapan beliau, tetapi merupakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa seorang mukmin, seorang yang beriman, menerima apa kata Allah, apa kata Rasul, dan itu ilmu mawujud. Dan dia tidak mencari-cari ilmu mafkud, Tidak mencari-cari perkara yang bukan urusannya. Yang manusia tidak mungkin tahu. Seperti perkara-perkara gaib. Atau beberapa hikmah-hikmah yang Allah tidak beritahukan. Kenapa? Dibahas. Dibahas kenapa kok Allah menciptakan benda ini. Habis waktu bertahun-tahun. Kita tanya, Mas, kamu membahas kenapa Allah ciptakan benda ini. Dan benda di dunia ini masih ada miliaran triliunan benda lain. Apakah kamu akan cari semua hikmahnya? Wallahi mati kamu, habis umurmu, walaupun 100 tahun, kamu belum dapatkan apapun. Berapa banyak ciptaan Allah di muka bumi? Kedir, apakah semuanya kamu akan cari hikmahnya? Nyamuk kita bahas. Kenapa Allah ciptakan dan apa hikmahnya? Dibahas tentang nyamuk. Habis waktu bertahun-tahun penelitian, penelitian, penelitian, penelitian, penelitian. Kesimpulannya ini subhanallah memiliki hikmah yang banyak. Baik, yang ini lalatnya belum. Yang ini belum. Serangga saja masih ada, sudah ada ribuan. Belum lagi binatang-binatang yang lain. Yang diperintahkan adalah kamu beriman pada Quran dan Sunnah kerjakan. Apa kata Allah? Kerjakan. Apa kata Rasul? Kerjakan. Jangan buang-buang waktu yang tidak diperlukan. Yang tidak disuruh. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala afala duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini adalah perintah bagi mereka-mereka untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yaitu yang mendirikan langit tanpa tiang, yang menegakkan memancangkan gunung-gunung, yang menghamparkan bumi ini. Lihatlah bagaimana unta diciptakan. Artinya ketika kita sudah yakin bahwa ini semua ciptaan Allah, ini Al-Quran, kerjakan. Itu maknanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Humaid rahimahullah bahwa awal pertama Tahapan adalah untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah kemudian meyakini tentang kekuasaan Allah. Setelah itu maka kita tahu bahwa Allah yang berhak diibadahi, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Atau kalau bukan beliau, beberapa imam yang lain rahimahullah. Qala wa nu'minu bil lawhi wal qalami bi jami'i ma fihi qad ruqim Kalimat berikutnya, nu'min bil lauhi wal qalam dan kami beriman dengan lauhi wal qalam. Bijami'i ma fihi qad ruqim dengan seluruh apa yang ada dalamnya yang telah Allah tulis. Ini masih berkait dengan takdir, tetapi beriman kepada apa yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Lauhul Mahfud adalah catatan takdir yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dan Allah katakan kepada pena itu tulislah maka pena berkata apa yang aku tulis tulislah semua yang akan terjadi ila akhir sampai akhir masa maka pena menulis semua apa yang terjadi dan itulah takdir dan itulah al-lauh al-mahfuz wal qalam kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang billahi taala ونسأل التوفيق والعافية سبحانك الله بحمدك ان لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته